الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يهدي الله فلا يضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم نصلي ونسلم ونبارك على قدوتنا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Kajian hadis Kali ini sengaja saya angkat sebuah masalah yang sedang menghangat saat ini untuk kita maklumi bersama yaitu bagaimana pandangan Islam dari teks-teks agama berhubungan dengan pandangannya terhadap negeri Palestina yang sekarang mungkin kita sama-sama mengetahui bagaimana kondisi rakyat Palestina saat ini mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat kritis bahkan laporan terakhir di beberapa desa di Palestina itu rakyatnya sudah sampai memakan daun-daunan karena sikap embargo Amerika Serikat dan juga Uni Eropa terhadap Palestina. Untuk itu sengaja saya ingin angkat bagaimana pandangan kita selaku muslim atau dalam pandangan Islam sesuai dengan teks-teks agama tentang negeri Palestina yang di sana terdapat sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid al Aqsa. Mungkin sebagian besar umat Islam sangat mengenal dua masjid yang besar yang dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid yang layak diziarahi yaitu Masjid Al-Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Tapi tidak sedikit di kalangan saudara kita juga yang kurang mengenal tentang Al-Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa, yaitu di Palestina yang sekarang dalam e, pemberitaan terakhir bahwa Perdana Menteri Israel sudah membagi atau memberikan sebagian tanah Palestina ke pemerintah Palestina saat ini selain tempat atau kota tertua di Palestina di mana di situ ada sebuah masjid yang kita agungkan yang kita sanjung yaitu Masjid Al-Aqsa. Ini sebagai bukti bahwa eh, apa yang mereka lakukan ini juga tidak ter, tidak lepas dari sebuah pandangan ideologis atau agama yang mereka anut yaitu Yahudi. Untuk itu para hadirin sekalian rahimakumullah yang pertama hadis yang pertama yang saya angkat saat ini yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah la tushaddu rihalu illa ila salasati masajidah tidak dianjurkan untuk berziarah tidak dianjurkan secara kuat untuk berziarah kecuali kepada tiga masjid yaitu Masjid Hada yaitu Masjid Nabawi wal Masjidul Haram Masjid Haram di Mekah dan juga wal Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Aqsa. Rasulullah menegaskan hal itu juga dalam sebuah hadisnya yang lain, as-salatu fil al Haram bimi'ati alfi salatin. Salat satu kali salat di al Haram di Mekah itu sama halnya 100 ribu kali salat di tempat yang lain. Wassalatu di masjid di alfi salatin Salat di masjid Nabawi Di masjidku kata Rasulullah Itu sama halnya salat seribu kali Salat di tempat yang lain Wassalatu di baitil maqdis Rasulullah mengatakan dengan istilah baitil maqdis Salat di masjid baitil maqdis Yaitu al-masjidil aqsa Di khamsi mi'ati salatin Sama halnya dengan salat ratus kali di tempat tempat yang lain. Ini diantara keutamaan Al-Masjid Al-Aqsa yang letaknya di Al-Arbul Muqaddasa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sebab ada sebagian cendekiawan muslim yang menafsirkan Al-Masjid Al-Aqsa di dalam surat Al-Isra katanya sebuah masjid di timur jauh. Al-Aqsa itu dalam bahasa artinya jauh. Di timur jauh. Nah, di timur jauh ini belum tentu di, di Palestina. Padahal Al-Masjidil Aqsa dalam surat Al-Isra itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, dalam hadisnya, diantaranya dua hadis ini yang menjelaskan bahwa posisi tempat Al-Masjidil Aqsa adalah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sebagaimana diketahui adalah e, bertempat di e, Palestina sekarang. Lalu Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain tentang Al Masjidil Aqsa ini sebenarnya apa sih? Ya, apa kedudukannya dan bagaimana sampai Masjidil Aqsa ini dikatakan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan Al Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Abu Dar Al Ghifari beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang awal masjidin ubi'a al Masjid yang pertama kali dibuat di dunia ini, ini masjid apa? Lalu kata Rasulullah, Al-Masjidul Haram. Yang pertama dibangun adalah Al-Masjidul Haram di Mekah. Kultus summa ayun, kemudian setelah Masjidil Haram apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Masjidul Aqsa. Yang kedua dibangun adalah Al-Masjidul Aqsa. Kultu Abu Dhar berkata, Ya Rasulullah, wa kam bainahuma? Berapa jarak tahun pembangunan dua masjid itu? Rasulullah SAW mengatakan, Arba'una aman, 40 tahun. Faidahkan kana sayyidina Adam fasama bibina'il masjid al-aqsa. Nabi Adam alaihissalam lah yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa Selanjutnya Sayyidina Nabi Yakub dan juga Nabi Daud itu memperbaharui bangunan Masjidil Aqsa yang sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan selanjutnya dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang Nabi Sulaiman inilah e, asli kelahiran Palestina yang sekarang orang-orang Yahudi sekarang ya berdasarkan ideologi mereka mereka lah yang lebih berhak ya, untuk mengakui atau memiliki Masjidil Aqsa karena Nabi Sulaiman adalah orang itu dan Nabi Sulaiman adalah nabi mereka. Nah ini e, tentunya kita juga harus mengetahui, memahami posisi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau bahkan tidak sekedar lahir di sana tapi diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Daud di Palestina pada saat itu mereka para nabi jelas mengibarkan bendera tauhid. Mereka mengibarkan bendera la ilaha illallah. Wa ma arsalna min rasulin min qablik wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud. Tidaklah kami utus seorang rasul atau nabi pun sebelummu wahai Muhammad kecuali kami mewahyukan kepada mereka la ilaha illallah maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, sabda Rasulullah SAW yang, yang menjelaskan tentang keutamaan posisi dari Al-Masjidil Aqsa yang memang uh, wajar kalau kita sebagai umat Islam terbesar dunia Indonesia memberikan sebuah dukungan dan ini juga sudah diprakarsai oleh Bapak Presiden kita kita harus memberikan sebuah bantuan tidak sekedar moral tapi juga memberikan bantuan material kepada saudara-saudara kita di sana karena memang di sana ada sebuah tempat yang memang umat Islam harus mempunyai kecemburuan, harus mempunyai izzah, harus mempunyai keperkasaan, harus merasa lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam membela masjid-masjid yang memang dimuliakan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam dalam ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah Bumi Palestina kata Rasulullah Wasallam dalam banyak hadisnya dia sebenarnya merupakan bumi ardul riba wal jihad. Bumi di mana umat Islam harus mempertahankan ya, ke, ke, eksistensi kelangsungan negeri ini ya, karena di sana ada Masjid Al-Aqsa dan juga disitulah e, eh, tempat di mana umat Islam harus mempertahankan dengan berjuang al-jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad Rasulullah berkata kepada sahabat Mu'ad, "Inna Allah 'azza wa jalla sayaftahu 'alaikum asy min ba'di." Wahai Mu'ad, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan negeri Syam setelahku. Ya, negeri Syam setelahku rijaluhum wa nisa wa nisa'uhum wa ima'uhum murabituna ila yaumil qiyamah. Orang-orang laki mereka, wanita-wanita mereka, bahkan hamba sahaya hamba saya ada di sana dan seluruh rakyat yang ada di Syam mereka akan mempertahankan eksistensi negeri itu sampai hari kiamat. Faman minkum ikhtara sahilan min sawahil Syam au baitul maqdis fahuwa jihadun ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu memperjuangkan eksistensi salah satu sahir min sawahir Syam, salah satu e, daerah pesisir ya, di mana e, pesisir ini berada di negeri Syam, di antaranya adalah Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis yaitu Palestina, bahwa di jihadin fisabilillah sungguh dia berada dalam posisi jihad di Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan, la tadaru qa'imatun min ummati zahirina 'ala haq. Akan terus ada sekelompok dari umatku kata beliau, zahirina 'ala haq akan mempertahankan al-haq kebenaran. Li'aduihim qahirina la yadhuruhum man khalafahum hatta ya'tiyahumullahu wa hum kadzalik. Mereka mempertahankan kebenaran menghadapi musuh-musuh mereka fahirina ya, yang melakukan invasi negeri mereka la yadurruhum man khalafahum tidak akan memberikan bahaya kepada mereka orang-orang yang tidak setuju dengan keberadaan mereka hatta ya'tiyahumullah hatta ya'tiyahum amrullah sampai perkara Allah akan datang wahum hum dan mereka terus memperjuangkan kebenaran di sana kalau ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa ainahum? Siapa yang dimaksud dengan kelompok itu, wahai Rasulullah? Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis wa di Baitul Maqdis. Mereka kelompok umatku itu adalah di daerah Baitul Maqdis dan daerah sekitar Baitul Maqdis. Jadi ini secara tekstual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pernyataan yang tegas bahwa sanalah tempat ya, umat Islam melakukan sebuah perjuangan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis sebagai tempat di mana tauhidullah ajaran tauhid pada Allah ajaran la ilaha illallah ini akan tetap akan tetap berkibar di sana. Uh, Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Uh, ini sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan Eh, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ada sebuah hadis lagi barangkali yang menarik e, dan ini bisa dijadikan sebuah e, diskusi atau tambahan wawasan kita ya, tentang e, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dibilang di dalamnya e, ini menjadi tempat di mana akan muncul di sana kepemimpinan Islam atau umat Islam ya, yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang murni atau alamin haji nubuah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Haulah al Asdi, sahabat Abdullah dia berkata, Wada'a Rasulullah yadahu ala ra'si atau ala hamati. Rasulullah suatu saat dia meletakkan tangannya di atas kepalaku ya dalam riwayat saya dikatakan meletakkan kepalanya di atas e, apa di punuknya di belakangnya di atas punggung di punuknya Sumakala lalu Rasulullah berkata kepadaku, Ya bina Hawala, wahai ibnu Hawala, Ila ra'aita khilafata qad nazalat al maksa maqadasa apabila engkau nanti menyaksikan, ikut menyaksikan ya, kekhalifahan Islam, khilafah Islamiyah yang akan muncul di permukaan bumi di mana al-ardul muqaddasah di al-ardu al-muqaddasah di negeri yang disucikan Allah. Ya. Al-hadis mengatakan al-ardul muqaddasah adalah Baitul Maqdis. Faqad dana zalazil dan pada saat itu sudah dekat dan sudah ada tanda-tanda kiamat di antaranya banyaknya gempa bumi wal balabil wal balaya dan di sana banyak bencana-bencana alam yang lainnya wal muru al wal umur bahkan ada perkara-perkara yang besar yang dihadapi oleh umat manusia pada saat itu wasaatu yawma idzin aqrabu minan nas min yaday hadhihi ala ra'si ya hari kiamat pada saat itu sudah dekat jadi Bapak Ibu sekalian berteman-teman dari hadis ini Rasulullah memberikan sebuah isyarat bahwa suatu ketika khilafah Islamiyah akan muncul di permukaan bumi tapi itu sudah mendekati hari kiamat. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim serta Abu Daud radhiyallahu anhu. Inilah Bapak Ibu sekarang sekalian rahimakumullah beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan posisi Baitul Maqdis Palestina dan ini e, inilah yang menjadi sebuah faktor penyebab mengapa kita juga umat Islam wajib kita yang harus mempunyai semacam sebuah ihsas, perasaan, perasaan mirip dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana sekarang yang mengalami sebuah krisis tidak sekedar krisis ekonomi, ya, tapi memang e, kelaparan sudah merajalela di sana karena embargo itu, bantuan ya. bantuan-bantuan juga tidak mudah masuk ke sana karena eh, bank-bank e, yang ada di sekitar sana itu sudah diinstruksikan untuk tidak melakukan muamalah, untuk tidak melakukan bantuan-bantuan apapun bentuknya, transfer, menerima rekening dari luar untuk dimasukkan ke Palestina, ya sampai sebegitu rupa mereka melakukan embargo kepada rakyat Palestina sehingga wajar kalau kondisi saudara-saudara kita sekarang di sana sangat kritis sekali. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, paling tidak kalau kita tidak memberikan kontribusi ya, kontribusi politik, kita memberikan kontribusi finansial kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi finansial, kita memberikan kontribusi moral dengan banyak kita berdoa. Ya. Bahkan mungkin juga disunahkan oleh para ulama-ulama kita, walaupun belum ada himbauan resmi dari MUI untuk kita melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah yang kita lakukan bisa pada setiap sholat. Ya. Tidak harus sholat subuh saja, tapi pada setiap sholat juga bisa dilakukan. Kalau jamaahnya tidak, barangkali ada yang ingin melakukan kunut najlah sendiri ini juga tidak apa-apa, dibolehkan. Walaupun memang terus terang secara resmi ulama di Indonesia atau majlis ulama belum memberikan sebuah himbauan untuk melakukan sebuah kunut nazilah terhadap kondisi saudara-saudara kita di sana. Wallahu a'lam bishawab itu barangkali apa yang saya dapat saya sampaikan dari beberapa hadis ini. Ya mudah-mudahan ini bisa jadikan tambahan wawasan kepada kita dan kita bisa memberikan eh, apa namanya memberikan penjelasan kepada umat kepada saudara-saudara kita di Indonesia bahwa ini adalah salah satu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memberikan pembelaan kepada eh, bangsa rakyat masyarakat Palestina di sana. Barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memberikan tanggapan atau ada hal, -hal yang perlu disampaikan kami persilakan ada waktu sekitar 10-15 menit. Kalau kita potong, silakan. Tidak ada, tidak ada sedikit saya ingin tambahkan bahwa di bulan Mei, sekarang bulan Mei itu sebenarnya bulan itu bertepatan dengan kalau pada tahun itu ya bertepatan dengan akhir bulan Rabiul Awal pada bulan Mei itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk ke Baitul Maqdis. Masuk ke Baitul Maqdis untuk memberikan sebuah pencerahan kepada penduduk Palestina pada saat itu yang sebelumnya penduduk Palestina mendapatkan penindasan, penganiayaan, kezoliman dari orang-orang Romawi. Ya, ketika diadakan sebuah e, apa, e, pencerahan di sana, Sayyidina Omar begitu dielu-elukan beliau kedatangan beliau pada bulan Mei tersebut kebetulan pada bulan Mei itu bulan ini ya lalu Sayyidina Umar mengeluarkan semacam e, perjanjian kontrak politik kepada masyarakat Palestina yang dikenal dengan istilah al-Uhdah al-Umariyah yaitu perjanjian yang dibuat oleh Umar Khattab dan Uhdah Umayyah ini pernah dipresentasikan ya dibahas dikaji baik secara historis maupun secara ideologis di parlemen Inggris sekitar tujuh tahun yang lalu seorang bangsa Palestina yang sudah pernah presiden di Inggris dia presentasi Ogah oh, Maria ini ternyata mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa sekali dari anggota parlemen Inggris ya, ini tujuh tahun yang lalu ternyata Ogah Maria ini benar-benar memberikan sebuah pencerahan kehidupan masyarakat rakyat yang e, eh, multi agama di Palestina pada saat itu selain memang Sayyidina Omar pada saat itu melarang dan bersepakat dengan orang-orang Kristiani di Palestina ya untuk tidak mengundang atau tidak memperkenankan orang Yahudi masuk ke Palestina ya, karena sebuah pertimbangan kecuali kata Jelena Umar kecuali mereka mau tunduk kepada pemerintahan yang sama-sama kita buat ya di di Palestina pada saat itu ya dan ini uh, sikap Umar bin Khattab pada saat itu sangat tegas sekali karena pengalaman sejarah yang sudah mendarah daging tentang kondisi uh, kondisi orang Yahudi yang memang tidak hanya sekedar pemuka-pemuka masyarakatnya yang berani dibunuh oleh mereka, tapi nabi-nabi mereka juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka Sayyidina Umar pada saat itu tidak memperkenankan, tidak memperkenankan. Ini satu sikap Umar yang tegas. Kecuali katanya mereka mau tunduk sepenuhnya kepada pemerintahan yang kita yang kita buat kata beliau. Terus yang kedua, Walaupun memang beliau memberikan sebuah kebebasan untuk melakukan beragama sesuai dengan uh, keyakinannya masing-masing, khususnya kepada kaum Kristiani di sana. Ya, tapi sempat ketika beliau datang mengunjungi dan memasuki sebuah gereja di Betul Madrid, seorang pendeta dari mereka dan pada waktu itu datang sholat uh, waktu sholat asar. Ya, pada saat itulah pendeta gereja itu mengatakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, "Salatlah, salli makana, salatlah di tempat di mana engkau berada sekarang." Ya, jadi diminta Sayyidina Umar untuk sholat di dalam gereja oleh gereja oleh pendeta itu. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak ya, untuk tidak melakukan sholat di dalam gereja. Lalu beliau keluar dan beliau agak jauh sedikit dari gereja itu melakukan sholat, sholat, sholat asar dengan para sahabat yang lainnya di, di tempat yang agak jauh dari gereja itu. Dan eh, setelah itulah dan sampai saat ini dikenal tempat itu dengan Masjid Umar. Ya, Masjid Umar yang memang tidak sangat jauh dari dari gereja besar di, di Baitul Maqdis ini. Ini sebuah penegasan bahwa Sayyidina Umar yang menegaskan betapapun kita umat Islam bisa bersandingan, bisa bergandengan tangan dalam rangka menjaga eksistensi sebuah negara, tetapi yang namanya ideologi, namanya ritual-ritual ibadah yang bersifat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tetap harus kita memberikan sebuah pembedaan apa yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai Al-Furqan bahwa kita punya cara masing-masing, kita punya ideologi yang berbeda dengan mereka. Walaupun dalam hal muamalah kita tetap harus bergandengan hidup harmonis dengan dengan mereka. Inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan para penerus beliau setelah beliau. Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita menambahkan wawasan tentang Baitul Maqdis sehingga kita bisa bersikap berperilaku arif terhadap apa yang dirasakan apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Baitul Maqdis. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan kepada mereka dan mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala akan melunakkan hati orang-orang yang keras dan keras kepala terhadap sikap ya, demokratisasi di Palestina dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketabahan keteguhan hati kepada saudara-saudara kita di sana sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan janjinya akan memberikan janjinya yang yang sangat pasti itu ya, akan wujud di negeri Palestina dan juga mungkin di negeri-negeri Islam lainnya.